Karena mau tanya batasan lingkungan masjid yang tidak boleh berjualan Apakah aula termasuk bagian dari masjid Kalau yang uh, ada di beberapa bangunan teras atau bagian luar seperti ini misalnya ada terasnya atau di arah belakang masjid ada teras dan menyatu ketika sholat misalnya penuh orang sampai ke sana maka yang kita tahu dari penjelasan para ulama eh, terkait hukum masjid masih termasuk artinya nggak boleh untuk kamu jual beli di situ tidak hanya terbatasi dengan dinding atau kaca yang mengelilingi masjid itu tapi bangunan yang memang dibuat untuk tempat sholat itu hanya saja kadang mereka pisah antara ruang utama dengan teras atau aulanya Allah taala alam orang tua belum mengizinkan menikah karena masalah ekonomi dan tidak sesuai dengan akhwat salafiyat karena orang tua anak awam apa yang harus ana lakukan nah, barakallahu fi orang tuamu dengan baik pentingnya rumah tangga pentingnya nilai seorang istri yang soleha Adapun harta benda ya kamu perkirakanlah jika kamu punya penghasilan yang baik, punya tanggung jawab, Mestilah. Nah, karena bagian tertentu nggak bisa jadi ukuran. Makanya Allah katakan iya pun fukara yuhnihimullah min fadli. Kalaupun fakir, miskin Allah cukupi. Yang penting kamu bertanggung jawab, berusaha, cari nafkah, walaupun mungkin kurang. Tapi yang jelas ada kesungguhan dan keseriusan mencari nafkah untuk keluargamu Adapun terkait orang tuamu tadi, kamu jelaskan prinsip dalam pernikahan, pentingnya pendamping hidup yang paham agama, taat kepada Allah dan Rasul, begini begini. Dan itu sampaikan sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis ad-dunya mata' dunia itu perhiasan wa khairu mata'ihal mar'atu salihah dan sebagai perhiasannya adalah wanita yang salihah dan cadar jilbab hijab syar'i itu perintah Allah kamu berdakwah nasihati dengan baik jangan menggurui tapi nasihati begini pak umi atau ibu begini Allah perintahkan memang wanita itu berjilbab begini begini cadar menutup wajah auratnya begini begini begini nah, itulah mar harta perhiasan yang paling mewah dan paling berharga di dunia mar'ah dan tidak semua orang memilikinya sekarang apa sih yang yang membedakan kaya dengan miskin hampir nggak ada di dunia apa yang mau mereka mau membanggakan apa rumah semua orang bisa punya rumah mewah hatta penghasilannya pas-pasan ya kita bicara bukan masalah boleh tidaknya tapi kenyataan yang ada di masyarakat misalnya mereka ikut KPR ya ambil rumah di mana di kawasan elit bisa dia punya tinggal ketentuan ini itu nah, bisa diambil mobil mewah dia ya bisa ikut leasing keluar sudah dengan mobil mewah yang berharga Android itu apalagi sudah tukang sampah bisa pegang. Nggak ada yang membedakan dari perhiasan atau kemewahan-kemewahan harta dunia ini nggak bisa jadi ukuran yang punya ini berarti orang hebat orang nah, nggak ada dimiliki oleh orang lain semua bisa punya bisa bisa sama-sama sederajat memilikinya. Apalagi motor, tanpa uang muka bisa kamu miliki. Dan dan yang lain-lainnya sudah. Tapi mar'ah salihah, istri yang salihah, siapa yang punya? Bisa kamu leasing di mana? Bisa kamu dapati lewat KPR mana? Betul-betul wanita akhwat ukht yang salihah yang taat kepada Allah yang taat kepada suaminya menjaga hak-hak suaminya bakal jadi ibu yang murabbia betul-betul mendidik anak-anaknya menjaga gini-gini hatta yang kaya raya milioner pun belum tentu bisa memilikinya makanya khairu mata'il dunia menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Masih kamu nasihatkan kepada mereka minta bimbingan dan nasihat perihal membangun keluarga sakinah mawadah warohmah. Wih, masya Allah nggak perlu daurah tersendiri. Nah, Nasallallahu min fadlih mudah-mudahan tiap-tiap kita diberi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberi istri dan anak-anak yang saleh. Karena mereka anak dan istri yang saleh sebaik-baik pemberian di dunia ini makanya Allah ajarkan di surat Al-Furqan doa kepada kaum mukminin agar memohon kepada Allah والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Berikan kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, menyejukkan mata kami, penyejuk hati. Mereka katakan hab lana, artinya itu hibah, hab dari hibah, pemberian, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada si hamba di dunia ini istri yang salihah menyejukkan hati suaminya, anak yang saleh, yang ber, yang bakti kepada orang tuanya baik, itu hibah sudah. Hablana. Dan apa yang kamu inginkan dari dunia lebih dari ini? Ingin hati kamu melihat istri yang salehah, anak yang soleh, berbakti pada kamu, orang tuanya, Kalaupun istilahnya kamu hanya makan nasi dan kerupuk, pas-pasan hidupmu, tapi tentram hidupmu, senang, hibah dari Allah. Tentunya untuk ke sana, untuk mendapatkan itu, butuh perjuangan, butuh penataan dan itu dari awal dari sebelum kamu nikah makanya ulama sebutkan dari bakti orang tua kepada anaknya sebelum anak itu lahir dicarikan ibu yang soleha bagi mereka wal nabatuhu biidni walladhi la yakhruju illa tanah yang subur akan membuahkan hasil yang baik dengan izin Allah. Adapun yang rusak, gersang nggak akan bisa kamu harapkan apa-apa darinya. Kamu mau nanam meletakkan bibit, kemana kamu letakkan bibit ini tanah subur atau enggak? Untuk jadi calon anak-anakmu, ladangnya ibu mereka ini solehah atau tidak dari awal makanya cari dari awal istri yang soleha nah, baik berakhlak itu modal utama dia nilainya satu sudah kalau dia punya agama punya kesolehan, punya akhlak, taat dan seterusnya. Di samping itu dia masya Allah cantik, putih misalnya cantik begini tinggi, ya dapat nilai plus ada 01 di sampingnya sehingga nilainya 10. Masya Allah punya agama, punya tubuh yang bagus, kecantikan raut wajahnya. Di samping itu kok subhanallah kaya, keluarga masya Allah mapan ekonominya punya nilai plus ketambahan nol satu lagi seratus nilainya masya Allah di samping itu keluarganya terhormat baik-baik bapaknya ibunya dan seterusnya punya nilai plus tambah satu lagi nolnya seribu nilainya perempuan ini tapi kalau dia agamanya kalau keluarganya baik kecantikan punya, harta benda banyak, tapi nggak ada agamanya, tinggal 0003. Nggak ada nilainya. Nol hatta kamu tarik sepanjang sini sampai Tanjung Perak sana ya nilainya nol. Nggak akan berubah. Pengaruh satu ini. Alhasil, perlu ilmu Makanya belajarlah ilmu, ngaji. Rumah tangga harus dididik dan dibangun dengan ilmu. Bagaimana syariat mengajarkan sunnah mendidik suami istri di dalam hadis disahihkan oleh Syekh Nasir Al Albani Rasulullah SAW sebutkan ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah mau aku kabarkan pada kalian wanita istri-istri kalian dari ahlil jannah nasallallahu min fadlih al-wadud al-walud al-aud yaitu istri yang wadud penyayang kepada suaminya betul-betul membuat suami semakin cinta dan sayang padanya dengan sikap, tutur katanya, akhlaknya, muamalahnya, al-walud dan subur keturunannya memberi anak banyak, al-aud dan mudah kembali kepada suaminya. Dalam artian kalau dia salah, kelanjutan hadis, allati idza zalamat yang mana kalau dia zalim berbuat salah kepada suaminya, keliru, entah membentak misalnya atau apa dia merasa salah uh, ia katakan kepada suaminya hadihi yadi ini tanganku ada pada tanganmu la agusu ghamdan hatta tarba, aku nggak akan bisa merasa nyenyaknya tidur sampai engkau ridho kepadaku suaminya artinya dia betul-betul menyesal atas kesalahan dia dan kezolimannya kepada suaminya melonjak maksiat kepada suami dia kembali kepadanya hadis-hadis yang semacam ini oh, dan terlalu banyak tentunya walhasil ilmu pelajari bagaimana kamu bermuamalah dengan istri, istri bagaimana bermuamalah dengan suami. Kata Imam Sufyan Tsauri, "Idza tazawwaja ar-rajul faqad raqibal bahr." Orang itu kalau nikah berarti dia telah masuk laut. Kamu misalnya bawa sampan kecil sendirian di laut laut ombaknya seperti itu angin dan seterusnya dalam ya pinter-pinter kamu supaya nggak tenggelam supaya tidak terhempas ombak banyak problem banyak masalah banyak ini kata Sufyan faida ulidalahu wala taqattusirabih kalau punya anak di tengah laut tadi kapalmu pecah keadaan lebih sulit lebih menantang lebih menuntut kamu berhati-hati untuk bisa selamat. Dengan apa? Kalau kamu nggak punya ilmu, celaka. Makanya belajarlah ilmu kata Umar, ta'allamu qabla anta sudu wa ba'da an kata Bukhari. Belajarlah sebelum kamu menikah, berkeluarga. Kata Bukhari, bahkan setelah berkeluarga. Terus ilmu itu yang akan membenahi rumah tanggamu. Wafaqallahu jami'i lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.